Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Sabtu 2 Januari 2021 bertepatan dengan 18 Jumadal Awal 1442 Hijriah yang mana Allah telah memudahkan kepada kita melaksanakan sholat berjamaah dan dari kenikmatan Allah disempurnakan dengan berkumpul di masjid untuk melaksanakan tolabul ilm, menuntut ilmu asyari yang merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Tolabul ilm faridatun ala kulli muslim. Maka kita masuk kepada kajian di Fakultas Ilmu Fikih dalam pembahasan Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan yang mana kita masuk sekarang kepada sesi yang ke-11 dan masih dalam bab keutamaan berpuasa dan masuk kepada subah bahwa amalan puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang melaksanakan puasa tersebut. Maka oleh sebab itu silakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi umatum sebelum kita masuk kepada pelajaran Fadlu Hafidhullah Bismillah Para في كتابه الأخبار الصحيحة في أحكام صيام رمضان الفضيلة الخامسة keutamaan yang kelima asyamu yasfa'u li sahibihi bahwa amalan puasa dari keutamaannya dia memberikan syafaat untuk orang yang berpuasa maka amalan puasa memberikan syafaat bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Kemudian beristilah penulis dilihat di matan nomor 16 An Abdullah bin Amr bin Al-As An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala As-siyam wal Qur'an yasfa'an lil 'abd yawm al-qiyamah Yaqulu as-siyam أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان حديث حسن maka di keutamaan yang kelima bahwa amalan puasa berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Maka dia di sini memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakannya. Dalilnya dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asyam wal Quran yasfaan." Bahwa amalan puasa dan pembacaan Al-Quran keduanya amalan ini memberikan syafaat bagi orang-orang yang melaksanakannya lil abdi qiyamah maka akan memberikan syafaatnya ini di hari kiamat kelak dan pada saat itu sangat dibutuhkan untuk menambah amalan-amalan dan untuk menyelamatkan dari api neraka. Yaqulu asyam maka akan berkata amalan puasa ini mengadu kepada Allah ayu ayu adalah dari harfu nida di makna ya seperti di dalam hadis banyak di antaranya yang kami lewati hadis Musayyib ibni Hazm di saat lama hara Abu Talib al wafat bahwa Rasulullah ya ammi wa fi riwayah ayu ammi qul ilaha illallah maka ayu bimakna ya huna ayu rabbi bimakna ya rabbi ya Rabbi bi ikhtisar ولم yuktab biya al-mutakallim. Takdirnya ya Rabbi. Mana aku? Maka aku telah melarang dia. Siapa? Orang yang melaksanakan amal puasa ini. Amalan puasa ini berkata kepada Allah, aku telah melarang dia. Siapa yang berpuasa ini? Apa amal syahwat di Al-Qa'am adalah makan. Wasyahwat dimutlakkan kepada pelampiasan syahwat batiniah seperti faitus kepada istrinya maka ini maknanya Ada adapun ta'am masuk kepadanya ta'am wasyur maka wahai Allah aku telah melarang orang yang berpuasa ini dari pelampiasan syahwatnya kepada istrinya dan dari makan dan minumnya bin nahar. Kalimat bin nahar dan yang sangat penting karena puasa itu di siang hari. Kalau di malam hari bukan puasa lagi. Kecuali di zaman pertama turunnya puasa puasa wisol. Pertama turunnya puasa dalam bentuk puasa wisol. Gimana? Setelah maghrib berbuka maka sampai waktu isak saja maka setelah yuadzin isya dan salat isya maka haram dari malam sampai bertemu maghrib lagi untuk makan dan minum dan berkoitus di malam dari malam Ramadan. Maka di sini di Nahar itulah dari puasa di zaman sekarang. Di siang hari saja. Karena di malam, ukhilalakum lailatas siang ar ila nisaikum. Dihalalkan untuk berhubungan intim dengan istrinya di, di malam-malam Ramadan. Dan juga setelah itu dikatakan oleh Allah, wa kulu wasrobu. Hatta yatabayyana lakum al-faitul abyadu min al-faitil aswadi min al-fajr. Maka makan dan minumlah di malam hari, terutama waktu sahur. Adapun di awal pertamanya maka tidak boleh makan dan minum di waktu sahur. Tidak ada sahur. Misal Setelah maghrib buka, masuk isya, sudah. Tidak boleh makan, minum, dan berhubungan dengan istrinya. Kemudian disebutkan yang memberikan syarat di sini juga Al-Qur'an, maka berkata puasa fasyafi'ni fihi, maka aku meminta syafaat kepada dia wahai Allah. Wa Al Quran dan berkata Al-Quran. Maka Al-Quran yang kita baca dan kita hafal dan yang kalian hafal dan setorkan kepada pengajar dan diimani dan diamalkan di kehidupan kalian dan dibaca sebagai imam maka akan mengadu kepada Allah dikatakan manatuhu nauma bilaili maka wahai Allah aku telah melarang dia dari tidur nyenyak di malam hari maka dari luar ini menandakan bahwa al Quran mereka adalah orang-orang yang jauh dari tidur nyenyak di malam hari. Kata jaka junubuhum anil maraja. Sangat jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Ini ahli Quran. Maka oleh sebab itu Al-Quran meminta syafaat kepada ahli al Quran, kepada Allah untuk ahli al Quran dengan dalil seperti ini. Manatuhun nauma bilain. Bahwa aku telah melarangnya tidurnya dari malam-malamnya. Untuk apa? Untuk recitation Al-Quran. Murajaah Al-Quran. Dan antum jika dirasakan bangun sebelum fajar seperti kita di sini adan awal bangun, maka recitation Al-Quran itu yang paling menancap hafalannya di dalam hati. Di saat antum menghafal dan sholat malam. Dan permasalahan sholat malam dengan Al-Quran itu adalah perkara yang baik. Dan begitu pun dari keutamaan Al-As'ariyun dari Abu Musa dan yang lainnya dikarenakan mereka membaca ayat Al-Quran dalam salat-salat mereka. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, "Kunna na'lamu," kata Nabi, Guru al-As'ariyin hina dakhalu ila lail bi al-Qur'an." Kami mengetahui di malam hari rumah-rumah al asariun di sana, di sana, di sana. Di saat apa? Di saat mereka mengumandangkan sholat malam dengan Al-Quran mereka. Tetapi, kata Nabi, Walakin la la'arifuhum finnahar. Namun aku tidak mengetahuinya di siang hari karena tidak ada dari mereka kedengaran membaca Al-Quran karena siang sibuk. Dengan suara-suara yang sibuk. Apalagi rumah Nabi di sebelah masjid dan sebagainya. Namun di saat malam maka terdengar suara lantunan Al-Quran di Madinah dari rumah-rumah Al-As'ariyun. Maka di sini marilah kita Ahlul Quran untuk murajaah Al-Quran dan menghafal Al-Quran di waktu malam, seperti jam malam terakhir. Maka di sini Al-Quran pun mengadu kepada Allah dari apa yang kebanyakan dilakukan ahli al Quran seperti puasa dia mengatakan kepada Allah aku telah melarangnya untuk mengejawantahkan apa'am wasyahawat bin di malam hari dan Al-Quran mengadu kepada Allah ya Allah aku telah menahan orang ini untuk tidur nyenyak di malam-malamnya berarti ahli al Quran kata jawab junubuhum anil madaji bukan tidur nyenyak, tidur dari jam 9 bangun adan yang kedua. Berapa jam? 9 jam. Mayit. <laughs> Bisa tidur 9 jam non-stop. hasil seperti itulah Al-Quran mengadu bukan permasalahan mengadu di waktu-waktu tertentu tetapi di malam hari. Yang biasa dia bangun untuk merajah Al-Quran di malam hari. Fasafi'ni fihi. Maka wahai Allah, berikanlah syafaat kepadanya. Kala Nabi, fayusfa'an. Fayusafat, Fayusaffa'an. Maka keduanya akan diterima syafaatnya. Hadith ini hadith yang hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Mubarak di kitabnya Az-Zuhud dan Imam Al-Hakim di Mustadraknya dan al bayhaqi di Su'abil Iman yang mana madarul hadir, madarul sanatnya kepada jalan Hai Ibni Abdullah an Abi Abdurrahman Al-Huduli an Abdullah Ibni Amr Ibni Al-As. Maka semua rijal yang tikar kecuali Puyi ibnu Abdullah. Berkata Yahya ibnu Ma'in laisa sabihibas. Dan berkata Imam Al-Bukhari fihi nawar dan berkata An-Nasa'i laisa bil qawi dan berkata Ibnu Adi arju annahu la ba'sa bihi. Maka dari ucapan-ucapan para ulama dohirnya dia adalah rawi yang pas-pasan. Maka Syekh Al-Albani pun telah menghasankan hadis ini di Tamamul Minnah di mana dia mengatakan Hayy ibni Abdullah lam yukhrijilahu Muslim syai'an. Summa innahu takallama fihi ba'dahum ba'duhum bima la yanzilu hadithahu an rukbatil hasan insyaallah. Wa jumlatul qaul anna haditha hasan al-isnad. Wallahu a'lam. Ini ucapan Syekh Al-Albani Al-Muhaddits di dalam kitabnya Tamamul Minnah Lalu siapa Abdullah bin Amr bin As? Perawi hadis ini setiap hadis yang baru sahabatnya kita sebutkan biodata dan biografinya. Maka Abdullah bin Amr bin As dia adalah Al-Qurasi As-Sahmi dari cabang Quraisy itu Ka'ab ibn Lu'ay. Maka Ka'ab ibn Lu'ay al fuqur bahasa Arabnya Uhud ataupun cabang dari Quraisy. Keutamaannya sangatlah banyak. Maka dia dirubah yang kedua dari orang-orang yang menghafal hadis ratusan. Setelah Ibnu Mas'ud yang hafal delapan ratusan hadis, maka kemudian dia yakni Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Ali radhiyallahu anhu yang menghafal juga di bawah dari Abdullah bin Mas'ud. Adapun jika dijadikan sepuluh besar, maka dia masuk kepada ranking ke sembilan. Sebelum dari Ali bin Abi Thalib dan setelah dari Abdullah bin Mas'ud yang di ranking ke-8. Yang mana hafalannya tidak mencapai kepada ribuan tetapi masuk kepada ratusan. Disebutkan oleh para ulama seperti Imam Ajah Habib di A'lam An-Nubala, Sab Ini Ah hadith. Dia itu mencapai hafalannya 700 hadis. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang mutafakun alaih 7 hadis dari Abdullah bin Amr bin As dan berkesendirian Imam Al-Bukhari 8 hadis dan berkesendirian Imam Muslim 20 hadis. Dan keutamaan beliau kalau fikum, beliau adalah penulis hadis. Dan disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih Dulu Abu Hurairah berkata, "Laisa ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akthar haditsan illa Abdullah bin Amr." Fa innahu kana yaktubu wa ana aqra wa lam aktub. Maknanya tidak ada kata Abu Hurairah. Dari sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripada aku kata Abu Hurairah. Kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As, kecualinya apa? Bukan masalah banyak hafalannya tetapi dia tukang menulis. Kecuali Abdullah bin Amr bin As dulu dia menulis hadis-hadis dan aku tidak menulis. Keutamaan Abu Hurairah diberikan hafalan yang sangat kuat. Dan begitu pun pendalilan bahwa Abdullah bin Amr bin As sahabat yang paling banyak menulis di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya yang sangatnya juga sahih berkata Abdullah bin Amr bin As kuntu aktubu kulla an Rasulillah panahatni Quraisy aku dulu menulis segala dari ucapan Nabi kemudian aku dilarang oleh Quraisy dikatakan kata kulla shay'in minhu wa huwa fi aridha wa fil kamu menulis semua dari Nabi pada hari dia pada marah dan kadang dalam keadaan bahagia senang maka marah mungkin akan melampaui batas kalau manusia sehingga ucapannya tidak terkontrol dan begitu pun dalam keadaan senang bahagia kadang-kadang manusia under control ucapannya melantur maka kamu menulis dari Muhammad semua ini bisa jadi dia dalam keadaan ridho dan dalam keadaan marah sehingga ucapannya terpengaruh dengan emosional. Akibatnya Abdullah bin Amr bin Al-As meninggalkan penulisan hadis. Namun tidak selam karena hatinya bergejolak. Dia mengadu kepada Nabi dan disebutkan bahwa Quraisy melaksanakan demikian dan demikian. Maka Nabi mengatakan, "Utu huwa nafsi biyadi ma kharaja minni illa hakun." Maka dia minfi di ila akun. Maka demi Allah yang jiwa ku ada di tangannya terus tulis kembali menulis hadis. Karena tidak ada yang keluar dari fi dari mulutku kecuali kebaikan. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Wama yang anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Muhammad dari hawa nafsunya, tetapi dia adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Maka inilah dari keutamaan Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian apa makna syafaat? Disebutkan Al-Quran wasiam yasfa'an. yang meminta syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat dari segi lubang al-wasilah wa Menjadikan perantara dan meminta Adapun dari segi uruf, dari segi adab, soal khair lil khair. Meminta kebaikan bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Paham ya? Dari segi makna seperti sekarang meminta syafaat seseorang untuk orang lain. Bagaimana? Misalnya dari salah satu santri di sini ia dan bila diusir oleh mudir. Maka setelah dicek ternyata memang kesalahan dari santri tersebut. Maka bapaknya santri yang menyayangkan anaknya berbuat kesalahan ini minta keringanan. Dihukumlah tapi jangan sampai diusir dia di rumah mau jadi apa misalnya maka akhirnya dia mendatangi misalnya mudaris ini mudir mengusir anak kita maka meminta kepada mudaris atau kepada pembina untuk membicarakan kepada mudir bagian anak-anak yang mengusirnya karena mafsadahnya lebih besar jika dia nganggur di rumah. Namun tidak akan mengulangi apa yang diperbuatnya lagi. Kemudian pembina ataupun mudaris yang berpengaruh di maha tersebut datang kepada mudir. Ini dinamakan syafaat. Kenapa? Tolabul khair lil baik. Si mudaris ataupun si pembina ini berkata kepada mudir, aku memberi meminta syafaat darimu untuk murid yang engkau usir. Maka aku sebagai penjaminnya misalnya. Berikanlah kepada dia kesempatan satu kali lagi. Karena di rumah dia akan lebih besar maksadahnya. Maka ini dinamakan meminta syafaat. Paham ya? Tolabul khair lil ghair si mudaris ataupun si pembina ini meminta kepada mudir bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Inilah syafaat. Di mana Al-Quran dan siam meminta kepada Allah bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain, yakni orang yang melaksanakan amalan puasa dan amalan pembacaan Al-Quran tadi. Ini makna dari syafaat, talabul khair lil bukan untuk dirinya. Dan ini makna dari segi lugah dan urut. Urut maknanya ada dari makna arab seperti itu syafaat. Adapun yang diinginkan di sini asy-syafa'ah indallah dari segi syar'i soal Allah at-tajawuz an wal atam lil ghair. Meminta kepada Allah agar dilewatkan dari dosa-dosa, diampunkan dari dosa-dosa untuk kebutuhan orang lain. Maka Allah Jalla wa'ala pada hakikatnya yang penuh rahmat dan kelembutan akan mengizinkan di hari kiamat dari makhluknya orang-orang yang soleh dari kaum muslimin ataupun dari para nabi ataupun dari para malaikat dan begitu pun dari amal-amal soleh juga memberikan syafaat. Bukan hanya para malaikat, para nabi, orang-orang yang soleh, juga al-amal as-solehah. Ia akan meminta kepada Allah. Namun syaratnya apa? Seperti terdahulu di pelajaran Al-Qawaidul Arba, syaratnya adalah orang-orang yang dimintai syafaat tersebut adalah min ahli tauhid, Kalau dia bukan dari ahli tauhid maka dilarang meminta syafaat dan tidak diterima. Mana dalilnya? Hmm? Ma zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Maka tidak ada bagi orang-orang yang dolim dan diitlakan kalimat dolim di Al-Quran apa? Asyirkul akbar. Kama kala ta'ala di surat Luqman. Inna syirka la azim. Sungguhnya kesirikan itu adalah kedoliman yang besar. Maka di sini malih dolimin tidaklah untuk orang-orang yang dolim maknanya ahli syirik wal kufur min hamimin dari penolong-penolong wal syafi'in yuqa dan tidak diberikan kepadanya syafaat. Sehingga orang-orang yang kafir tidak bisa diberikan syafaat kecuali siapa? Ya Pak. No. Kecuali Abu Talib. Aina dalil. Abu Talib diterima syafaatnya. Hmm? كيف لفظ الحديث؟ هل نفعت هل نفعت عن هل نفعت أبا طالب من شيء؟ حديث من؟ عباس في صحيح مسلم يا رسول الله هل نفعت شيئا لأمك فإنه كان يحطك ويغضب لك قال نعم لولا شفاعتي في الدرك الأسفل من النار ولكن بشفاعتي Fidah dahi minan nar tudahu ala qadami rijlihi jamratun yugla min hudimaguh. yugla min hudimaguh. maka datang Abbas yang penuh merasa kasihan kepada Abi Talib yang baru meninggal wahai Rasulullah hal nafakah kasihan apakah bermanfaat sedikit saja syafaat darimu untuk pamanmu Abu Talib disebutkan kebaikannya karena Yahutuka dulu dia yang membina kamu memberi makanan, minuman dan mengawasi kamu setelah meninggal bapaknya Abdullah, saudaranya Abu Talib, maka dibawa Nabi Muhammad yang sifat-sifat mulia padanya karena yahutuka wa yaghdabulaka dan dulu Abu Talib marah untuk Nabi untuk Nabi Muhammad kepada orang-orang Quraisy di saat memintanya untuk dibunuh ataupun dihinakan, maka dilindungi oleh Abu Talib, oleh kelompok Bani Hasim. Maka apakah ada syafaat bagi dia? Jawab Nabi, naam. Jika bukan dari syafaatku, dia dikekal di kerak api neraka. Bersama Abu Jahal, Abu Lahab, kufar wal munafikin. Innal munafikin fi darkil asfal minan nar. Walakin tetapi karena syafaatku huwa fi dhahdahi minan nar. Dia di atas dari api neraka. Diberikan sandal yang ada padanya batu api neraka dipakai yugla minhu dimaguh membuncah otaknya. Ya dan bila Ini seringan-ringannya ada seperti diriwayat Imam Tirmidzi, uh, Imam Muslim dari Abi Sa'id dari Ibnu Abbas. Inna ahwana adaban yaumal kiamah li Abi Thalib Sungguhnya seringan-ringannya ada di api neraka untuk Abu Talib. Yang mana dia jauh dari kerak api neraka. Namun menggunakan sendal dari api neraka yang ada jamrah minan nar. Yugla min hudimaguh menggeledah, membuncah otaknya. Ya dan billah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kulu amin. Amin. Kemudian kita tutup pelajaran kita dari faedah hadis ini barakallahu fikum keutamaan berpuasa di mana puasa itu yang berupa amalan meminta syafaat kepada Allah. Inilah keutamaan dari puasa dan juga yang berbuat seperti ini Al-Qur'an. Maka telah datang hadis yang lain khusus membicarakan tentang Al-Quran saja tanpa disebutkan dengan puasa dan derajatnya lebih tinggi daripada derajat yang kita sebutkan di sini. Derajatnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Datang dari Abi Umar Al-Bahili, aku mendengar Nabi Muhammad Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yawmal syafi'an li ashabihi." Iqra'u Az-Zahrawain Al-Waqarah wa Ali Imran fa innahuma ta'tiyan yawm al-qiyamah ka'annahuma ghamamatan atau ka'annahuma goyabatan atau ka'annahuma furqan min tayrin as-sawwa tuhajan an ashabihima maka katakanlah kata Nabi Muhammad bacalah Al-Qur'an karena Al-Quran itu akan menjadikan syafaat. Dan besarlah Az-Zahrawain. Yang diinginkan Az-Zahrawain adalah lakon untuk surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena orang yang membacanya akan didatangi dua bagaikan awan-awan yang sangat besar. Yang mana kedua awan-awan besar ini tuhajan an ashabihima akan memintakan syafaat untuk orang yang membaca dua surat ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga diriwayat yang lain dari Nawas Ibnu Sam'an, "Yuqtadil Qur'an yawmal qiyamah wa ahlihi al-ladina kanu ya'maluna bihi." Taqdumuhum surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Wa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata amsal manasikuhunna ba'da qara huma gomamatan. au dullatan saudawan huma sakun. au huma hizqan min tayri sawab tuhajan an sahibihima maka begitu di hari di hari Nawas Ibn Sam'an bacalah Al-Qur'an terutama Al-Qur'an surat Al-Baqarah dan Ali Imran kemudian dimisalkan oleh Nabi di hari kiamat datang bagaikan dua hitam yang besar, bagaikan dua awan hitam yang besar dan disifatkan oleh Nabi juga min koiri sawal seperti burung-burung yang banyak yang kadang-kadang burung-burung yang terbang bersamaan seperti awan. Maka Al-Baqarah dan Ali Imran seperti itu. Yang mana dia akan memintakan syafaat kepada Allah. Maka inilah yang bisa kita berikan di pelajaran hari ini. Wa naktafi ilahuna, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum Subhanahu wa taala.